بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan Dari kitab Fikih Asma'ul Husna Pembahasan dalam rangka kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala karena di antara cara untuk lebih menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah taala yaitu dengan cara memahami setiap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim yang sering kita nukilkan sekalian akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yutalli'u 'alayha al-bashar orang yang paling sempurna dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah taala yang Allah terangkan kepada manusia. Dengan demikian Bapak Ibu yang rahmat Allah Ta'ala Ketika kita belajar Asma Allah Al-Husna Setelah kita memahami Makna dari masing-masing Nama Allah Maka harus Pertanyaan berikutnya, buah apa yang telah kita dapatkan dari setiap kefahaman kita tentang nama-nama Allah yang telah kita pelajari. Karena setiap nama Allah menuntut kita untuk mewujudkan ubudiyah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian pagi hari ini kita akan mempelajari di antara nama Allah bab yang ke-43 yaitu al-awwalu wal akhiru wadzahiru wal batin. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Dhahir, Al-Batin. Beliau katakan di sini waqad waradat hadhil asma'u al-arba'atu Nama Allah yang empat ini Al-awal Al-akhir al dair Wal-batin Mujtamatun fi mawdi'in wahidin Minal Qur'anil Kirim Terkumpul dalam satu tempat Yaitu di satu ayat Allah Ta'ala Dalam surat Al-Hadid Huwal awwalu والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم Dialah Allah al والآخر wal-akhir wal-zahir wal-batin. Ya insyaallah nanti kita akan jelaskan masing-masing dari nama ini. Wa huwa kulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu alimun yaitu maha mengetahui. Sekalian telah kita lewati insyaallah pembahasan macam-macam Allah dalam menampilkan nama-namanya dalam Al-Quran ini. Satu diantaranya yang pertama, Allah menampilkan nama Allah dalam bentuk tunggal, kayak wahwa bikulli syai'in alim. Allah al-alim. Ini Allah zat yang mengetahui dengan ilmunya segala sesuatu yang ilmu Allah tidak diawali dari kebodohan ilmu Allah meliputi segala galanya ilmu Allah tidak ada cacat dan kurangnya ilmu Allah tidak mengalami lupa dan rusak Sehingga sempurna total. Dan ketika Allah menyebutkan masing-masing nama, masing-masing nama ini memiliki makna yang sempurna. Tidak ada sama sekali cacat dan kekurangannya. Sehingga total sempurna. Berarti Allah menyebutkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan kesempurnaannya itu Dengan Menetapkan Nama dan sifat itu Dan menolak Sifat yang bertentangan Dan sekaligus Menolak Sifat yang menunjukkan Kekurangan Sehingga sempurnanya total Contohnya Allah menyebutkan nama Allah Al-Hayyu Zat yang maha hidup Allah menolak yang perlawanan dari hidup apa ikhwan? Mati sehingga al Hayyu ladi la yamut Allah zat yang hidup yang tidak mengenal kematian sehingga Nabi pernah mengatakan ini Allah al Hayyu ladi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian sedangkan manusia dan jin mereka semuanya akan mengalami kematian. Allah tidak hanya menolak sifat yang bertentangan diametral tapi Allah menolak pula sifat yang akan mengurangi kesempurnaan Allah Ta'ala Allah al-hayyu la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak terserang ngantuk apalagi tidur. Ini adalah yang akan mengurangi kesempurnaan hidupnya Allah taala. Sehingga betul-betul setiap nama Allah Allah tampilkan dalam bentuk yang paling sempurna, sempurna mutlak, tidak ada cacat dan aib dalam nama Allah tersebut. Ini satu, Allah tampilkan nama Allah per nama ini secara sendiri. Seperti ini tadi alimun. Yang kedua, terkadang Allah sebutkan bersamaan atau gandengan. Dua nama yang gandeng. Contoh Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala masing-masing nama ini Ghafur sempurna, Rahimun sempurna. Tapi ketika digandengkan muncul lagi kesempurnaan baru. Allah Subhanahu wa taala penyayang yang penyayangnya Allah SWT itu ghafurun sangat pengampun atau juga Allah Subhanahu wa taala ghafurun pengampun yang pengampunan Allah berangkat dari sayangnya Allah taala ada orang yang mengampuni orang karena bukan bukan karena sayang karena lemah nggak bisa membalas sehingga bukan dari kasih sayang Allah taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan hamba dan itu berangkat dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Allah bersama mengampuni hamba Allah tetap menyayangi hamba. Ada satu ayat ada dua ayat persis sama tapi belakangnya beda. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk merekap nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa. Itu dipastikan oleh Allah Ta'ala. Anda mau pakarnya kayak apa sebagai akuntan, tidak akan bisa merekap totalitas nikmat Allah Ta'ala. Ayat ini ada dalam surat Ibrahim, ada dalam surat An-Nahl. Tapi belakangnya beda. Yang satu, wa in ta'utu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha la ghafurur rahim. Yang satu, Wa in ta'utu laina wa in ta'utu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana la dhulum la dhalumun kafar. Yang satu penutupan ayatnya sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat yang tidak terhingga kepada makhluk ini itu dengan kasih sayang Allah dan Allah banyak mengampuni kekurangan-kekurangan para makhluk. Banyak manusia kurang ajar dengan nikmat yang Allah curahkan tapi tetap Allah memberikan ampunan tidak langsung diazab dan Allah mencurahkan tetap mencurahkan rahmat kepada mereka. Sangat luar biasa. Penjenengan maunya selama ini biayai orang. Tahu-tahu orang ini kurang ajar. Kira-kira gimana? Pedot. Kapok kamu. Allah tidak medot rahmatnya begitu saja ketika hamba ini ada yang kurang ajar. Orang kafir yang tingkah lakunya itu betul-betul mencelai durhaka kepada Allah menentang tapi Allah tetap curahkan banyak sekali nikmat-nikmat Allah kepada mereka demikian pula para pendurhaka dan tidak langsung diadab sehingga langsung ludes ini merupakan bagian ke pengampunan Allah, sifat pengampunan Allah dan sifat kasih sayang Allah. Yang satu lagi ayatnya tadi Wa in ta'utu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah taala maka tidak akan mampu manusia ini benar-benar sangat zalim sangat kafir. Sikap manusia dalam menghadapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu rata-rata sangat banyak mayoritas dolim kafir. Dolim kafir. Apa sih dolim itu? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya dolim. Allah berikan nikmat mata Yang memberikan nikmat mata Allah Tapi kita dolim mata kita kita pakai untuk jelalatan melihat yang diharamkan oleh Allah taala maka ini telah menempatkan nikmat bukan pada tempatnya kita diberikan harta oleh Allah taala harta kita malah kita pakai untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan membeli hal-hal yang maksiat untuk melancarkan kemauan kita bermaksiat sehingga lancar hartanya untuk membangun gedung, gedungnya untuk mendem, untuk judi, untuk prostitusi, untuk melakukan perbuatan mungkar dengan uang yang Allah berikan, membuat gedung mewah untuk durhaka kepada Allah, zalim. Alangkah sangat zalimnya manusia. Kafar sangat kafir. Sangat ingkar yang memberikan nikmat Allah tapi tidak pernah nyebut-nyebut Allah dan tidak pernah menisbatkan nikmat kepada Allah Ta'ala. Kamu kaya sekali ya? Iya, ini warisan orang tuaku. Warisan orang tuaku lupa dengan Allah Ta'ala. Oh kamu Masya Allah bisnisnya sukses ya Iya oh, doktor ya MM uh, eh, MPA Oh uh, qoblaut sehingga menisbatkannya kepada dirinya lupa kepada yang memberikan nikmat sangat ingkar tapi bersama dengan pengingkaran manusia Sebersama dengan kezaliman manusia Allah betul-betul la rahim Sehingga ketika Allah menggandengkan dua nama Itu memunculkan sifat sempurna di atas kesempurnaan. Kemudian yang ketiga, di antaranya terkadang Allah menghadirkan nama Allah dalam bentuk pasangan. Pasangan yang sempurnanya itu dengan menyebutkan pasangan itu. Al-awwalu wal akhiru. Ini pasangan. Al-awwal al akhiru Al-Zahiru wal Batinu. Ini pasangan. Dan itulah sempurnanya di situ. Mas kalian, ini diantara beberapa yaitu pembahasan yang berkaitan dengan cara Allah menghadirkan diantara nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian al-awwal, al-akhir, al-zahir, wal-batin ditafsirkan di dalam hadis Nabi dan di tafsiran yang terbaik. Maka dikatakan beliau, wa khairu ma tufassiru bihi hadhil asma'il husna wa yubayyinu bihi ma'naha ma warada fi sunnah an-nabawiyah fi munajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih bi hadhil asma' munajatan tatadammanu bayanu ma'ani hadhil asma wa tawdih madlulatiha sebaik-baik yang mentafsirkan semua nama-nama ini adalah apa yang Nabi jelaskan dalam sunnahnya saat Nabi bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut Doa ini dibaca Nabi ketika menjelang tidur. Sehingga diriwayatkan dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah itu seorang sahabat Nabi yang umur keislaman yang masa keislamannya bertemu dengan Nabi itu sekitar 4 tahun tapi hafalan hadisnya sangat banyak pinten 5000 ya sekitar 5374 sehingga satu di antara sahabat yang menjadi bidikan Syiah untuk dihancurkan adalah Abu Hurairah dengan berusaha untuk membuat kesan Abu Hurairah kadzab pendusta. Tapi gagal total karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abu Hurairah yakni dicintai oleh umat dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun masa keislaman Abu Hurairah bersama Nabi sekitar empat tahun bersekalian tapi Abu Hurairah itu memiliki keistimewaan-keistimewaan khusus. Satu, beliau dalam urusan mengumpulkan hadis sangat semangat. Sampai ketika Abu Hurairah tanya kepada Nabi ya Rasulullah, "Ayyun nasi uh, as'atu ma as'atun nasi bi syafaatik yaumal qiyamah?" Nabi, siapa sih yang paling berbahagia dengan syafaat eh, dengan syafaatmu kelak dari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah." Saya sudah nyangka, wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang mendahului kamu bertanya tentang masalah ini likhirsika alal hadis karena semangat kamu dalam masalah hadis. Satu Abu Hurairah orang yang sangat-sangat semangat dalam mengumpulkan hadis. Bahkan mewakafkan umurnya total untuk mengumpulkan hadis. Beliau menjadi ahlu sufah Al-Sufa itu orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Sehingga termasuk orang yang betul-betul kelompok orang-orang yang mereka fokus. Orang yang betul-betul ingin fokus yaitu mendapatkan atau seringnya bertemu Nabi. Sehingga urusan dunia sangat minim. Sehingga Abu Hurairah termasuk sahabat yang miskin. Karena memang tidak menyempatkan untuk usaha karena ingin fokus berkaitan dengan ini hadis sehingga sering kelaparan ini yang pertama yang kedua dan ini yang sangat penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan secara khusus kepada Hurairah supaya tidak pernah lupa dengan hafalannya. Ini yang penting. Penjelang semangat ngaji tong pundi-pundi ngetot gitu terus. Oh masya Allah lali ape. Pokoknya sing di tekani keluar masjid keluar hafalannya. Sehingga walaupun semangat tapi wong namanya lupa pripun melih lali kape, Sehingga koyo anyar terus. Abu Darah begitu sekali mendapatkannya nggak pernah lupa. Itu yang membuat koleksi itu bisa kemudian banyak. Sangat wajar. Kalau orang itu tidak lupa ngapalkan sehari umpamanya 10 hadis gitu aja. Gampang nggak? Oh, sangat gampang sekali. Wes gitu aja. Orang India itu terkenal kata teman-teman sangat kuat hafalannya. Orang Indonesia dapat satu lembar, orang India sepuluh lembar. Wow, hafalannya kuat. Abu Hurairah mendapatkan doa khusus. Kalau umurnya empat tahun bersama Nabi, katakanlah empat tahun, kalau satu hari sepuluh hadis gitu aja, sepuluh kali tiga ratus enam puluh lima kali empat berapa coba? Sepuluh kali tiga ratus enam puluh lima berapa? Tiga ribu enam ratus lima puluh. Itu satu tahun, empat tahun kali empat berapa? Tiga setengah kali empat gitu aja. Cek. Hah? sudah sangat lebih daripada ribu Artinya sangat wajar kalau umpamanya Abu Hurairah memiliki kemampuan sampai mengoleksi hafalah hadisnya ribu sekian. Sekalian uh, di antara yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah beliau katakan Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza akhadna muttajina an naqul Nabi memerintahkan kami jika kami ini ingin berangkat ke tempat tidur mau tidur supaya membaca wirid-wirid sebelum tidur apa aja terus kalian baca ayat kursi terus ikhlas falak anas terus baca dua, dua ayat terakhir al-baqarah terus kalau sempat al-muluk. Terus wirid Allah Akbar, subhanallah. Alhamdulillah. Wah, rasidah turu. Ya, itu diantara wirid-wirid yang Nabi ajarkan. Mana yang sempat. Diantaranya doa ini atau doa juga yang tidak ketinggalan mana bismika Allahumma Amud, wahya. Ah, di ini Nabi memerintahkan kami ketika berangkat ke tempat tidur supaya membaca doa ini. Allahumma rabba Allahumma rabba samawati wa rabbal ardi wa rabba al arshil azim. Ya Allah, Rabbnya langit-langit, Rabbnya bumi, Rabbnya ars yang agung. Rabbana wa Rabba kulli syai' Rob kami dan Robnya segala sesuatu. falikal habbi wan nawa yang menumbuhkan tetumbuhan dan biji-bijian, biji-bijian dan tetumbuhan. Mungsilat Taurati, mungsilat Taurata wal Injila wal Quran. Yang menurunkan Taurat, yang menurunkan Injil, yang menurunkan Quran. A'udzu bika min syarri kulli syai' Anta antakhidun binasya binasyati aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala bentuk kejelekan yang upun-upunnya di tanganmu Anta antadzahiru falaisa anta antal awwalu falaisa yani qablaka syai ya Allah Allahumma antal awal ya Allah engkau al awal falaisa qablaka syai' yang sebelummu tidak ada sesuatu pun wa antal akhiru falaisa ba'daka syai' dan engkau ada al akhir yang tidak ada sesuatu pun setelahmu wa antal zahiru dan kau yang zahir falaisa fawqaka syai' tidak ada yang di atasmu wa antal batinu dan kau ada al batin falaisa dunaka syai' yang tidak ada yang di bawahmu sesuatu pun iqdi annadain ya Allah lunaskanlah hutangku min al faqri dan cukupkanlah aku dari kefakiran sekalian ini namanya di antaranya tawasul berdoa kepada Allah dengan bertawasul menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala dan di antara sunnahnya kita dalam berdoa, kita supaya bertawasul. Bertawasul. Itu di antaranya menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Baru kita berdoa. Atau juga bisa bertawasul dengan amal soleh yang kita pernah lakukan. Yang kita pandang paling ikhlas dari amal soleh yang kita pernah lakukan. Kayak peristiwa Tiga orang yang terjebak di gua lalu masing-masing bertawasul dengan bilul waliden menjauhi zina, meninggalkan zina dan mengikhlaskan dalam mengembangkan modal pegawainya. Ini adalah tawasul dengan amal saleh. Ah, ini tawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini di antara doa Nabi, ya Allah, iqdi an-dain. Ya Allah lunaskanlah hutangku. Urusan hutang ini Bapak sekalian sering membuat orang gelisah. Kecuali yang tidak punya iman kepada hari akhir. Kalau dia utang yang penting bisa mencairkan utangan Habis itu mikirnya bagaimana cara ngemplang Sehingga Mau utangnya segunung, dua gunung, mencap mencap tekan langit. Yang penting habis utang bisa ambles. Sehingga dia ya ini yang penting bisa mencairkan utangan. Makanya orang seperti ini kalau bisa mencairkan utangan sujud syukur. Kayak dapat ghanimah. Tidurnya pun bisa nyenyak sampai ngorok. Karena tidak pernah berpikir tentang dampak utang. Tapi kalau dia mukmin, dia tidak akan pernah dibuat tenang dengan utang. Karena nafsul mukmin muallak ini. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya. Sehingga utangnya itu menggantung jiwa seorang mukmin sampai dia melunasinya. Sampai-sampai orang yang harusnya langsung masuk surga terhalang masuk surga karena utangnya. Sehingga sekalian utang itu hati-hati. Mesti harus kita catat. Makan kerupuk limo rambayar. Oh hati-hati. Mesti harus dia catat baik-baik. Sekecil apapun utang itu. Sehingga Rasulullah SAW di antara doanya agar betul-betul terbebas dari utang. Ada sebuah doa yang kalau kita terlilit dengan ini hilang asas kebahagiaan kita. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal ghammi wal hami uh, eh, wal ghammi wal husni. Terus wal jubni wal bukhli. Terus wa ghalabati dain wa qarijal. Ya Allah aku berlindung padamu satu dari lemah dan malas. Lemah dan malas ini sepasang gitu kan. Yang hasilnya sama, tidak mendapatkan apa yang dituju. Cita-citanya sih pengen jadi ulama besar, tapi lemah. Ngapalkan salembar setahun rapal-apal. Bagaimana akan menjadi ulama besar? Masya Allah, setunya komplit. Fasilitasnya itu komplit. Ada guru tempat datangi ilmunya. Ada fasilitas, ada biaya, ada macam-macam. Tapi kejangkitan penyakit males. Males. Akhirnya tidak pernah berangkat, tidak pernah menghafalkan, tidak pernah belajar, tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah. Males akhirnya nggak dapat satu satu pasang yang kedua wal ghammi wal husni gham galau husni gelisah orang kalau hidupnya itu hanya ya ini gelisah sedih gelisah sedih sedih gelisah sedih gelisah hilang kebahagiaannya sedih apa yang telah lalu galau dengan apa yang sedang dialaminya ini akan menghilangkan kebahagiaan, dirundung kesedihan dan kegalauan. Yang ketiga, wal eh, ini wal jubni wal bukhli. Juben itu pengecut yang berkaitan dengan jiwa, bukhal itu pengecut yang berkaitan dengan harta. Mau infak, enggak lah. Takut bangkrut, takut bangkrut, takut fakir, pengecut sehingga dia tidak memberani untuk mengeluarkan hartanya. Maka dikatakan pengecut. Puhal itu pengecut yang berkaitan dengan harta. Kalau jupen pengecut yang berkaitan dengan jiwa. Kemudian batu dain dililit oleh utang, wakohri rijal dikuasai oleh seseorang. Itu jiwanya terjajah. Orang kalau dia dililit utang, dia kemana-mana sebab takut mau berangkat pengajian cocok kepetuk sama uongi sehingga akhirnya nggak berangkat pengajian sehingga ada kekhawatiran terus makanya kadang-kadang orang habis utang itu pindah alamat nomor HP di Dell ganti HP sehingga kayaknya sudah ngilang dari permukaan bumi entah kemana dihubungi nggak bisa dicari alamatnya sudah pindah ditelisih-telisih nggak ketemu wah masya Allah Wakari rijal jiwanya dikuasai oleh orang lain. Sehingga tidak merdeka, tidak merdeka kayak dicacah. Sekalian, ah Nabi berlindung dari delapan perkara ini, empat pasang ini, karena ini kalau ma melilit seseorang, dia akan kehilangan akal akar kebahagiaan. Di antaranya utang. Kita ini zaman utang. Saudara utang terus sampai bisa beli cash saja utang. Sampai falsafahnya untung kok utang. Untung. Dengan utang itu merasa untung. Sekalian, ini pemikiran yang keliru. Ya Allah, cukupkan aku dari kefakiran. Seorang mukmin bagaimana dia ya ini bisa kecukupan sehingga tidak menggantungkan orang, tidak merepotkan orang dan tidak menghinakan diri di hadapan orang. Maka ini datang di antara doa Nabi. Adapun doa yang Nabi ucapkan yang sering disalahfahami kata para ulama yaitu Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wa wa wa, wa, wa, wa fi sumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin kemudian matikan aku sebagai orang miskin dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang miskin. Kata para ulama, ini doa sering disalahfahami orang sehingga bukan Nabi meminta miskin dalam pengertian miskin-miskin yang kita fahami, tapi kelaziman orang miskin adalah tawadhu. Yaitu tawadhu agar senantiasa memiliki jiwa yang tawadhu Orang miskin itu biasanya tawadhu. Lewat aja nyun ngapunten den. Itu masya Allah rendah hati tawadhu. Beda dengan orang kaya duitnya buahnya, pangkatnya dur. Ya dekek lah, dekek lewat dekek. Sudah kelihatan cara berjalannya, cara tampilannya kelihatan. Beda dengan orang miskin. Makanya kata Nabi, kalau ada orang miskin kok sombong, dosanya lipat kata Nabi. Lipat. Wong melarat kok sombong, modalnya nggak ada. Kalau dia kaya, berpangkat sombong itu pantas orang maklum. Oh pantas wong suge, pantas wong eh, dhuwur, pangkatnya dhuwur. Tapi melarat nggak punya apa-apa sombong. Oh jelek. Sepet dilihat menerima mata itu. Maka kata Nabi ini orang yang lipat-lipat dosanya juga. Tidak punya sebab tapi dia tampil seperti itu. Nah, kita lihat sekarang makna al awal, al-akhir al-zahir al-batin. al awal sekalian ini walaysa qablaka syai. Tidak ada sebelum Allah sesuatu pun. Allah yang paling awal yang dari kita bicara awal Siapa yang paling awal? Allah yang paling awal. Gak ada yang lebih awal daripada Allah Ta'ala. Awal tanpa ini awalan. Sehingga Allah adalah al-awal. Makanya tidak ada tidak ada pencipta Allah, nggak ada. Allah al-awal. Allah yang menciptakan segalanya. Allah yang mengawali segala-galanya. Semua yang awal, pengawalannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kepada kita bahwa semua yang kita kendaki dari awal mengawali kehidupan kita itu awal itu total mutlak di tangan Allah bukan kita yang mengadakan awal hidup kita ini dua pengen di, segala kebaikan pengen berawal pada kita semua keburukan supaya kita berakhir kalau kita Ah, kalau kita berharap kebaikan, semoga kebaikan mengawali hidup saya. Orang yang miskin, kapan ya berawal saya menjadi orang kaya. Orang yang tadinya nggak paham, kapan ya saya punya berawal menjadi orang yang paham. Awal, awal, awal, awal dalam semua kebaikan. Kapan ya kesuksesan berawal pada saya? Tapi kita tidak menguasai awal ini. Kita hanya akan bisa mengawali itu semuanya kalau Allah kalau Allah al-awal mengizinkan kita untuk kita setar mendapatkan kebaikan. Makanya sekalian, orang yang mengimani Allah al-awal dengan orang yang mereka tidak mengimani Allah al-awal, lupa tentang Allah al-awal ini, cara hidupnya berbeda. Contoh, Korun dengan Sulaiman. Korun sukses besar, sukses besar. Sampai kekayaannya digambarkan bagaimana, sekalian? Kunci gudangnya Korun itu tidak bisa diangkat oleh puluhan orang yang kuat penyeringan kumpul ke kuncinya, kunci kamar, kunci lemari, kunci laci, kunci kamar, kunci rumah, kunci pagar, kunci gudang, kunci mobil, kunci motor, kunci sepeda, kunci apalagi kumpulkan semuanya, kunci jawaban Oh, dikumpulkan. Kira-kira masuk kuat bawa nggak kira-kira? Cik turah. Oh, cik enteng. Ah, ini koron ini kunci gudangnya itu dikuat puluhan orang yang kuat saja masih nggak kuat. Oh, masya Allah. Sulaiman kerajaannya luas dan luar biasa. Tapi Ketika berkomentar tentang kekayaan dan kehebatan apa yang dimiliki, apa kata Korun? Ma'utituhu illa min ilmin indi. Wa ma'utituhu illa min ilmin indi. Semua yang aku dapatkan ini memang karena aku ini hebat. Ilmuku hebat. Karena aku cerdas. Aku pandai. Semua aku dapatkan karena ilmuku. Dan ini seperti kebanyakan orang sekarang. MPA sih. SE, SE, MM, MPA, terus MATI. Sombongnya Masya Allah. Sehingga menisbatkan kesaksian semuanya kepada dirinya itu. Lupa kepada Allah yang mengawali semua kebaikan yang dia dapatkan. Beda dengan Sulaiman. Dia tahu setar semua kebaikan kesuksesan yang didapatkan itu itu semuanya yang mengawalinya awalnya adalah dari Allah taala. Maka hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Beda. Sulaiman tahu dan beriman kepada Allah al-awal ini semuanya aku dapatkan itu asal muasalnya, awalannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mereka mengimani Allah al-awal. Kemudian sekalian, orang yang beriman kepada Allah al-awal juga Allah suka kepada yang awal-awal. Segera dalam urusan dunia kita ini diperintahkan Allah supaya jangan bercepat-cepat, jangan berlomba-lomba, jangan berambisi. Tapi untuk urusan akhirat kita ini supaya bersegera dan berpikir menjadi pemenang pelomba karena dunia ini adalah singkat, kecil, remeh, hina lain dengan akhirat. Mas kalian, karena pandangan kita ini terbalik, maka kita tidak pernah berlomba untuk mengejar akhirat dan tidak pernah bersedih kehilangan keuntungan akhirat. Tapi kalau urusan dunia berlomba dan bersedih. Yang ngapunten. Ketika kita pernah telat telat, telat atau kita eh, bangunnya terlambat sholat subuh, Pernah nggak kira-kira sampai nangis, gelo seharian, nggak bisa ketawa? Itu hampir nggak ada. Kalau ada seribu satu. Tapi kalau umpamanya kehilangan uang 10 juta, uh, ben ketemu wong diceritani. Kayak kayaknya dia itu orang yang paling sengsara dalam hidupnya kehilangan sesuatu yang sangat besar. Ini karena memandang dunia itu besar. Kalau untuk kalau untuk urusan dunia, segera disiplin sangat ketat, siap betul tepat waktu itu untuk untuk urusan dunia. Urusan akhirat serba terlambat, serba terakhir. Pengajian terlambat mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sing penting wangsule mboten telat rampungnya buatan telat. Itu kalau untuk urusan akhirat itu diskon-diskon banyak nggak apa-apa. Sehingga dia kehilangan apapun nggak ada rasa gelo-gelonya dan tidak ada dan tidak memandang besar. Karena tidak dia pandang besar maka kehilangan akhirat itu kayak kehilangan debu, kayak kehilangan kehilangan neker, kayak kehilangan gelang karet, Gak ada kecewa-kecewanya, gak ada ya ini nyesal-nyesalnya gak ada. Tapi beda kalau kehilangan berkaitan dunia. Sehingga diantara keiman kita kepada Allah al awal, hendaknya kita betul-betul ini orang yang selalu berusaha untuk segera paling awal dalam masalah kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan. Waf'alul khairah. Jadilah anda orang yang selalu berbuat baik dan untuk kebaikan sabikun bil khairat hendaknya berlomba-lomba untuk menjadi orang tercepat dalam masalah kebaikan itu diantara ini Allah al-awal apa yang mesti kita wujudkan dengan itu nama Allah al-awal tersebut sehingga kita mengingat bahwa semua yang kita dapatkan itu awalannya dari Allah Ta'ala Kita menghendaki berawal tapi kita enggak bisa menentukan awal itu untuk terwujud kecuali dengan izin Allah taala. Maka Allah yang mengawali semua apa yang kita harapkan. Demikian juga sehingga juga mengajarkan kita untuk tawakal penuh kepada Allah karena Allah yang memberikan semua yang kita harapkan. Awalan baik yang kita harapkan itu hanya dari Allah taala maka hendaknya kita bersandar kepada Allah, jangan bersandar pada sebab. Dia ingin berawal sukses, dia menempuh sebab usaha yang giat, kemudian dia uh, berusaha untuk pinjam modal, pokoknya dia ingin mengawali sukses dengan usaha ini. Kalau Anda tawakalnya kepada sebab dengan usaha tersebut, oh bisa stres bisa gila. Tapi kalau kita tawakalnya kepada Allah, mengadakan sebab ini adalah bagian ikhtiar. Kalau kita tawakal kepada Allah, kalau kita berhasil tidak akan sombong, kalau kita gagal kita tidak akan putus asa. Ini ketika kita mengimani nama Allah al awal Kemudian Al-Akhir, kalian, Allah adalah yang paling akhir dari segala-galanya sehingga tidak ada yang lebih akhir daripada Allah taala dan akhirnya Allah adalah kekekalan Allah taala sehingga sehebat apapun manusia mentoknya itu adalah kepada Allah taala Allah yang paling akhir dan selain Allah itu akan mengalami lenyap mengalami hancur binasa mengalami keberakhiran ber dan Allah ini yang paling akhir tidak ada lebih akhir daripada Allah dan Allah lah al-baqa itu Allah kekal karena Allah al-akhir di antara yang mesti kita fahami jadikan akhir tujuan anda dan pelarian anda adalah Allah Ta'ala barang siapa yang dia menyandarkan urusannya kepada selain Allah meng, ini menjadikan akhir urusannya kepada selain Allah bakal kecewa karena selain Allah itu lemah, daif dan bahkan akan lenyap. Sekalian, maka dalam kita beramal jadikan akhir tujuan kita Allah Taala. Jadikan akhir tujuan kita Allah Ta'ala Di sinilah kita dibutuhkan betul-betul mengikhlaskan amal kepada Allah karena amal kita ini mentap akhirnya itu hanya akan kepada Allah taala. Wa ilaihi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah semua kembalinya urusan. Dan ini adalah ikhlas. Bagaimana menjadikan amal kita ini betul-betul terangkat hanya tertuju kepada Allah taala. Dan ini adalah awal kebahagiaan menjadikan maksud dan tujuan amal kita adalah Allah Ta'ala. Orang yang tidak ikhlas itu akan diwarni dengan sesak dada. Menyandarkan amal kepada manusia itu akan kecewa, kecewa, kecewa, dan kecewa. Oleh karena itulah, seorang mukmin tidaknya betul-betul menjadikan semua usaha amalnya itu dia sandarkan terakhir kepada Allah Ta'ala. Jangan menyandarkan pada Manusia manusia ini akan lenyap dia fakir, dia miskin, dia daif dia akan juga lenyap dan dia juga membutuhkan maka sandarkan amal anda akhir daripada amal anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah al-akhir sekalian dan sandarkan jiwa kita pun kepada Allah Ta'ala karena Allah adalah al-akhir mentoknya segala urusan adalah kepada Allah Ta'ala dan mentoknya segala kehebatan adalah kepada Allah Ta'ala ini adalah ini al awal al akhir liputan Allah berkaitan dengan waktu. Tidak ada manusia yang bisa keluar dari liputan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al adzahir wal batin. Adzahir wa anta la wa anta adzahir alladzi la fawqaka. Allah adalah adzahir yang tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Ta'ala setinggi apapun makhluk maka mentok-mentoknya ketinggian totalitas adalah Allah Ta'ala sekalian apabila orang lupa bahwasanya Allah al-awal Allah al-akhir Allah ini uh, uh, Allah al-adzahir ini awal kesombongan awal kesombongan Dia seakan-akan semua permulaan kehebatan itu dari dia sendiri. Mulanya, awalnya dari dia. Dia merasa paling hebat. Padahal kalau dia sadar, yang memberikan semua kehebatan awalnya dari Allah Ta'ala. Karena dia melihatnya dia, setarnya dari dia, maka dia angkuh. Dia sombong. Demikian pula ketika dia berpikir dia paling tinggi, paling hebat, paling luar biasa, lupa di atas dia ada Allah Ta'ala. Maka dia sombong dan dia angkuh. Orang yang mereka sadar Allah Al-Awal, Allah Al-Zahir, Allah Al-Akhir, dia akan tawaldu. Selain tawakal penuh, dia akan tawaldu, Menghasilkan sikap tawaldu dan pasrah total dengan segala penghinaan dia kepada Allah Ta'ala dan tunduk total dengan Allah Ta'ala karena dia tidak bisa lari dari liputan Allah Ta'ala Allah Al-Batin yang paling tersembunyi Allah menguasai Allah lebih tersembunyi lagi artinya ilmu Allah meliputi semua yang paling tersembunyi sehingga Allah dalam ketinggiannya Allah meliputi yang paling batin yang paling tersembunyi Sehingga orang seperti ini Maka dia betul-betul akan selalu Memiliki rasa murokobah Memiliki rasa senantiasa terawasi Allah Dalam liputan Allah enggak bisa keluar Dari Ya ini liputan Allah Ta'ala sembunyi kayak apa Allah lebih sembunyi lagi artinya lebih betul menguasai lagi mengetahui lagi yaitu rububiyah Allah yang menjangkau ya ini yang paling eh, detail yang paling tersembunyi yang paling batin dari manusia sehingga betul-betul ini adalah nama Allah yang menghasilkan ini seorang hamba dia tunduk setunduk-tunduknya patuh sepatuh-patuhnya hina sehina-hinanya karena semua kehebatan kebaikan, segala urusan semuanya mentoknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ini sengaja kita ringkas karena waktunya sangat singkat. Demikian ini makna dari ayat Eh, di atas sehingga kita akan tidak tidak akan terhinggapi penyakit syak keraguan dan ketika ada keraguan yang muncul doanya adalah ayat huwa al awal wal akhir wal dhahir wal batin sebagaimana riwayat Ibnu Abbas yang dibawakan beliau di akhir daripada pembahasan ini ketika ada seorang sahabat ada seorang yang mereka konsultasi pada Ibnu Abbas ada sesuatu yang tersimpan dalam hatinya yaitu syak itu keraguan maka kata Ibnu Abbas kalau anda idza wajadta fi nafsika syai'an kalau anda mendapatkan dalam jiwa anda sesuatu guncang-guncang gejola-gejola keraguan-keraguan maka bacalah ayat huwal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim sehingga ilmunya Allah itu al-awal, al-akhir, al-dair, al-batin selain juga makna yang telah kita sampaikan ini tadi semoga ada gambaran daripada nama Allah al-awal, al-akhir, al-dair, al-batin dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mewujudkan ubudiyah dari makna ini asma Allah al-awal, al-akhir, al-dair, al-batin demikian sekalian belum ada manfaat sekarang kita minta maaf wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته